terisi ente punya hati yang itu bisa dan kalau Nabi mengatakan mazluman saya akan bela kepada Nabi guru betul dan salah betul saya akan tetap dan dalam cara itu akan nana ya akan jangan sampai berjalan Karena banyak mengikuti hal-hal terutama mengenai persoalan mata yang Ustaz sendiri ada kemunawarah tertulis kepada jasa Bandung jauh berlainan dengan ada yang diktat yang dikeluarkan oleh Islam. Keamanan akan menjadi suatu fitnah kalau tidak kembali Ustaz kepada suatu garis yang sudah saya anggap satu pahlawan dari pembela penganut orang-orang bermadhab yang risalahnya semua itu ada di mana di antaranya saya betul-betul terheran terharu apa itu heran dengan kata-katanya tiket yang ada di sini taglit tiru-tiruan semua iya. tapi istilahnya Ustaz di dalam buku itu sudah dalam apa yang dikutip oleh Ustaz tadlik itu sama dengan ketiba. Teori salah nomor satu halaman 13. Al-iktida, al-ihtida, al-iktifa sama dengan tadlik. Apakah ini tidak akan menjadi suatu goyangnya masyarakat awam terutama? Kalau sudah tadlik dibikin tiru-tiruan tapi bukan ittiba sih. Lain orang pengikut, lain orang tiru-tiruan. Boleh dibaca sendiri di risalah ini. Apalagi di sini mengatakan membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglid. Taglid itu tiba kita kepada kita punya mazhab, kita punya ulama, kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah. Tapi di sini dipisahkan, dilainkan antara itibak dengan taglid. Apakah tidak berlainan dengan apa anjuran dan ajaran yang saya sudah terima dari Ustaz? Membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglid. Kalau ini taglid dikatakan taglid saja. buta Kenapa dari sebutkan tadi buta? Apakah tidak akan menjadi fitnah dari orang awam ini? Jangan meninggalkan fanatisme kepada suatu mazhab. Saya mau tanya dari karena saya ini murid dan orang awam. Kalau orang tidak berfanatik kepada agama Islam, apa arti hilal agama Islam? Kita harus fanatik. Kalau kita sudah fanatik agama, apakah tidak fanatik anutan kita yang kita pegang yang benar-benar tidak menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Saya kira fanatisme yang saya kira yang tidak boleh dari orang yang pegang mazhab itu kalau dia bermadhab syafi'i berfanatik karena ini bermadhab maliki eh kamu jangan itu maliki tapi syafi'i ini fanatisme yang tidak benar tapi kalau satu orang muslim harus dia fanatik yang berirang Kedua, seorang murid tidak diharuskan menganut suatu mazhab tertentu. Saya kira kalau Ustaz mengatakan ini adalah kata-kata dari Imam Ghazali, saya pikir apakah sudah waktunya atau orang-orang yang diberi kata-kata begitu itu betul sesuai dengan apa itu orang awam dikasih kata-kata begitu meninggalkan Seorang murid tidak diharuskan menganut suatu mazhab tertentu. Saya kira Imam Ghazali sendiri dia bermazhab. Kalau kita sudah tidak menganut suatu mazhab berarti supaya beristihad. Apakah tidak akan membawa suatu fitnah kalau istihad? Sebagian dari ulama Islam agama mengatakan ijtihad di waktu sekarang sudah tertutup tidak ada ijtihad adakah satu ulama yang paling besar di dunia ini akan dapat berijtihad seperti orang-orang dulu tanpa melalui kitab-kitab yang sudah ada yang mujahidin baik juga saya kira Ustaz lihat risalah lahirnya mazhab halaman 23 sampai 28 saya kira semua itu bertentangan dengan ini ini paham saya atau Ustadz memberi suatu materi kata-kata itu yang membingungkan umum. Jangan sampai begitu adanya. Jadi dan saya mengerti sengaja eh, apa itu saya berhusnudon tidak akan Ustadz itu mempunyai niat fitnah atau tidak mengajar tidak. Tapi berjauhan. Kalau saya mengatakan ada, ada apa itu Ghazali mengatakan ini kata-kata Ghazali. Saya kira Ghazali juga mengajarkan kepada kita dan yang Ustaz nyampaikan. Guru sama dengan pasien, eh, sama dokter. Kalau pasien masih lahir satu hari yang perlu dikasih air te satu tetes obat yang melalui ibunya umpama, apa perlu terus kita injeksi dengan dia langsung? Artinya begini, kalau satu murid yang masih tidak ada tingkatnya, Ghazali sudah sulit lihat Sebab ini taglit berlainan tafsiran-tafsiran ini. Jadi membingungkan yang mana pelajaran yang sudah ada. Yang terakhir untuk menghilangkan sesuatunya. Sebaiknya semua risalah mengenai madhab dicetak atau dibrosur diberikan kepada Sekali lagi Anda minta untuk memberi keterangan kepada awam itu supaya disesuaikan. Sekian. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Akhi Hasan bin Sagaf bin Mustafa Sagaf hafizakallah wa ra'ak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang saudara ajukan ini di tempat yang semula kita hafizakallah wa ra'ak Akhi Hasan bin Saggah bin Mustafa Saggah hafizakallah wa ra'ak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang saudara ajukan ini di tempat yang semula kita membuat pengajian di situ. Dan saya jawab sekiranya itu jawab saya anggap sudah cukup. Saya khawatir kita ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW. Ma gahu ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Saya khawatir kita ini terpergok daripada umat yang sudah terang petunjuknya mencari juga jalan debat akhirnya kena dapat sesat dan saya juga khawatir bahwa kita ini termasuk dalam firman Allah wa madza ba'dal haqq illa dhalal apa gerangan yang kamu akan temukan setelah kamu temukan kebenaran kecuali kesesatan juga tetapi syukur Alhamdulillah ente masih katakan bahwa saya berbaik sangka tidak berburuk sangka syukurlah Cuma barangkali berbaik sangka ini pun juga bisa bisa keliru. Kekeliruannya ente, ente mengatakan tidak bermadhab sama dengan berikhtihad. Dan ini sama sekali tidak pernah tersinggung dalam Imam Ghazali maupun di bab tasawuf bukan di bab fikih ya waladi kita tidak bicara tentang ijtihad dan taklid dalam bab fikih ini bab tasawuf. Ada mursyid, ada murid. Yang dimaksud dengan Imam Ghazali supaya murid ini tidak mesti bermadhab. Tidak mesti bermadhab. Tidak mesti menganut suatu aliran madhab fikih tertentu. Ada latar belakangnya. Bahwa ini orang tidak nanti terlibat dalam jadal dan debat-debatan masalah khilafiyah seperti persis Muhammadiyah dan NU sekarang. Kalau mau masuk tasawuf harus cuci tangan dari debat-debatan madhab seperti ini. Jadi ini murid selama dia masih berguru kepada mursyid di bab suluk dan tasawuf dia tidak diharuskan menganut satu madhab tertentu di dalam fikih. Khasyata khawatir dia akan melibatkan diri dalam uh, koprol-koprolannya ahli debat kenapa pakai gunung, kenapa tidak pakai gunung. Kama ma'arafna fi kutubil fikir. Untuk membersihkan ini harus kita fokuskan semua kepada Allah dan zikir. Jadi ini mazhab sementara tidak diharuskan kepada seorang murid selama dia masih di bawah pimpinan murid di bidang tasawuf. Bukan los mazhab seumur hidup sebagai yang antum katakan. Ada lagi kekeliruan bahwa kita mesti fanatik madhab. Ini benar dan saya kira saya pun sampai hari ini belum berubah dari apa yang pernah saya tulis 20 tahun dahulu. Namun sudah jelas bahwa saya menginginkan apa yang saya baca di zaman ini di Ihya saya akan sajikan dengan penuh amanat dan tertib. Ini sepanjang pengertian saya saya bisa memilih apa yang saya pandang baik selama saya memimpin begitu. Kalau ada pilihan ente berlainan dengan ana, maka sebenarnya karena ana yang memimpin, ana mungkin lebih mempunyai pe penafsiran lain. Apalagi ana punya tafsiran ini sudah cocok dengan Imam Ghazali. Ghazali sendiri tidak melarang orang bermadhab. So, dia sendiri bermadhab di dalam PG, Tetapi di dalam bab tasawuf, orang yang mau jadi murid, itu diharuskan dia steril, bersih sama sekali dari mazhab-mazhab. Tapi ini orang mau ditaujikan, mau disuruh uzlah, mau disuruh masuk kamar gelap, mau disuruh zikir Allah, Allah, Allah. Kalau dia pikiran mazhabnya, jadi tidak diharuskan. Bukan berarti dia mesti keluar. Saya katakan di Jumat di masjid. Orang yang dikatakan tidak diharuskan, la, la, kata Imam Ghazali, tidak harus dia bermazhab, atau tidak diharuskan mazhab bukan berarti dia haram bermazhab seperti fatwa Tuan Hasan Bandung yang kita debat hari itu tapi dia tidak usah ya tagayyad bimazhab awalan yumkin ya yakun maliki yumkin ya yakun syafi'i bukan berarti keluar juga dari mazhab ente dalam soal ini salah paham buat yang keempat kalinya kalau ah, Syafi'i ah, Ghazali bilang la ya la yugayyad atau la yatagayyad bimazhab bukan berarti yakhruj minal madahib yani yasih annahu yakun Syafi'i boleh yadkhul fi tasawuf Anta Maliki, boleh kita masukkan dalam suluk. Ente Hambali, boleh masuk di sini. Kita bisa setel semua ini. Kalau kamu bertiga tadi, wahai ahli Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak tata, tata, eh, tidak mempunyai fanatis dalam madhabmu, baru kita akor. Kalau kamu sudah ketemu bahwa kita ini sekarang mau menghadap Allah. Masail madhabiyah la tadkhul fi hadzal bab. Akal masalah di Syafi'i, ma masalah imam Al-Ghazali. Bukan berkata bahwa kamu jangan bermadhab dan selama-lamanya tidak bermadhab, membuang madhab seperti pendapat Hasan Bandung. Yang mungkin ente pahamkan begitu. Ini salah. Karena itu, saya benarkan ente punya kesalahan ini di bidang pertama yang dibilang tidak bermadhab harus beritihad Ini tidak benar. Sebab tidak bermadhab di bab ini bukan dalam fikih. Tidak bermadhab di dalam bab akan masuk latihan-latihan suluk kepada seorang murid, eh, kepada seorang mursyid, dia diharuskan membereskan masalah-masalah dia punya eh, madhab-madhaban ini untuk menghadapi gurunya dan ikut gurunya. Wahwa amam syaikh kal murid baina kal mayyit baina yadail al ghasil. Itu toto kromonya ahli tasawuf. Jadi Imam Ghazali dalam soal ini bukan bermaksud orang keluar dari madhab tetapi maksudnya selama kamu masih akan kami pimpin di bab suluk yang menuju kepada tasawuf dan pembersihan dalam dan batin ente jangan terlalu fanatik madhab dan kalau fanatik madhab ini bukan berarti ente keluar dari madhab yakni la di di madhabik akan lagi anak kamu di madhab syafii wa min madhab Imam Al-Ghazali fi hadzal bab. Kalau dia masih bermadhab empat, dia masih boleh. Cuma waktu ente masuk ke dalam ngelakoni suruh ini ente tidak mesti tidak boleh fanatik yang ternyata. Ente juga. Jadi ini syekh akan memelihara empat madhab atau lima madhab atau madhab Sufyan Tsauri mungkin ada madhab Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri akan masuk suluk itu semuanya boleh masuk tetapi kamu tidak usah berdebat-debatan tentang masalah-masalah khilafiyah di saat kamu masih di dalam suluk ini. Wa hadza alladhi yabghau ahli tasawuf. Hadza alladhi aqamu. Nah. Wa ana ara ba'da hadza ana tidak akan debat-debatan sama ente lebih panjang lagi dari itu. Kalau ini belum ente ngerti, Ana mengerti. Ana, ana tidak mau debat. Bukan. Ana mengerti dan taslim. Tapi iya. apakah awam dengan ada diktat ini? Ka ada bahasa. Iya, iya. Kalau ente bilang ana. awam tidak akan mengerti itu, ya. ana iya. tidak baca ihya sama awam. Sure. Iya. Ana. Dan ente sudah setuju kita baca ihya. Ente tidak berhak mengatakan pada anak ente buang ya separuh, ente tinggalkan separuh. Ente tidak berhak. tapi Dan ente sudah setuju kita baca ayat. Kalau tidak jangan baca ayat. Ajaran ayat bukan seperti Ustaz sekarang gini, Ustaz. apa Kenapa ajaran ayat Ajaran Yahya. Istilahnya, Sekarang Ustaz memberi satu penjelasan kepada awam, pada umum, ini bikin bikin apa Ustaz, enggak. Tombol, tombol, Ana mengerti Ustaz punya kemauan dan tujuannya soal ini. Enggak, ya. Ana sekarang Ana minta ente ya. bersama Bogora Alwi tanya awam itu. Apa salah ya. ngerti dari ya. Ana apa, apa ente tok? Bukan sebenarnya. Jangan ente. Ya, aku ya. Hasan, Ana, ana tidak mau debat. Bukan, ana Kalau ente mau debat sama Ana, Ana tidak bersedia. Kalau ente mau pakai cara Ana, nah, ente bicara, ente bicara atas nama orang sama setuju, Ana tidak setuju. Ya. Ente bicara atas ente punya diri sendiri. Ya. Lah tegur umum. Walton. Bukan. Ana Jangan ente lipat Ana di ya. dalam umum. Bukan. Anak orang tua cuy. Iya. Nah, anak, telap main. Lah. Anak pun kunta, ente jangan main sama anak. Kalau ente bilang sama anak, ini umum sesat. Ente bicara atas nama umum, ini tidak ya, betul. Betul iya. dong dia bicara nah, Dia berhak bicara atas nama umum. Anak besok, anak tantang itu orang semua yang ada di sini. Tanya pada umum, apa ada yang sesat dari kata Ustaz Hussein? Iya, iya nah, itu baru jelas. itu kan ente bicara. Nanti orang bilang umum, umum. Baik, anak sekarang. Anak bisa bicara juga bahwa umum tidak sesat atas iya. nama itu. Ente bilang apa? Baik. Dengan pengertian ini, Iya. Tajlid tiru-tiruan. Tapi Ustaz mengatakan tiru adalah ittiba. Ittiba dalam masalah mazhab fikih lain ya walid. Ya, anak itu lah, cuk, dia balik lagi. Bukan. Ada lo cuma ya. Bukan anda paham, Ustaz. Makanya, cuma anda bilang sama ente ini nanti jadi panjang. Selamat ente tidak bicara begini di masjid. Wa ilah bagak kalama hujan ke iya. masjid. Ente bicara begini ini Hasan. Ente mesti mengerti anak punya kata-kata tadi. Ente ulangi sekarang. Bahwa yang anak maksudkan ittiba tadi ittiba وتقليد itu fil madhab syar'i fil fikih. Wa hmm. tasawuf ini tidak boleh taklid ente. Ente mesti taklid sama ente punya syekh. Ente kalau ente sekarang masuk sama anak taklid, dengarkan dulu, dengarkan. Lah ente. Ya. Kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid. Hmm. Anak umpamanya syekhnya tasawuf ya. Ente taklid sama anak. Ente tidak ente murid sama anak, ente tidak boleh taklid mazhab uh, eh, eh, Naqsyabandiyah. Ente tidak boleh mengambil salawat wahidiyah. Ente mesti lepas itu mazhab-mazhab tasawuf. Ente mesti ambil mazhab yang punya guru. Itu yang dimaksud. Inti bawa jauh ke PG, lalu inti bicara sama orang-orang sesat itu mah hakala ya waladi. In kunta tuhibbana la ta'mal ma'i ya. Jangan inti sudah bosan sama anak apa ya apa Inti bilang sama anak anak nyesatkan orang. Baru kali ini anak dengar orang bilang orang sesat anti ada tidaknya perkataan. Anak mana wait ente menyesatkan orang ya waladi. Anak tidak ada niat menyesatkan orang. Yang anak maksud Imam Ghazali berkata, kamu jangan mempunyai madhab-madhab alir-aliran dan tidak dipastikan aliran dalam arti kata bab tasawuf yang mesti kita bicarakan ya. sama ente punya mursyid ini. Anak kata kalau Ando sekarang ah, jangan kayak begitu tasawuf kok adu-adu. Kalau ente mau ambil pencak dari andu, kalau sebab anak mau masuk sama ente sebagai murid, ente bilang tapi anak mau pakai anak punya pencaknya ya ayah habsi Surabaya. lo tidak boleh. Ente mesti ambil anak punya cara. Kan gitu. Tidak ah, iya. boleh ente bilang sebab anak mau belajar sama ente, tetapi anak pakai torekot nafsabandi. Kalau ente pakai torekot nafsabandi ente sir menina, lah takut begitu. Jadi Mazhab-mazhab tidak mesti. Walaupun anak tidak larang ente menganut satu mazhab tasawuf. Tetapi selama ente sama anak, tidak diwajibkan. Ente mesti lepaskan itu fanatisme mazhab. Ta'asub itu namanya. Kalau ente datang sama anak belajar, ente mempunyai satu mazhab tertentu, ente ta'asub. Lah, lah betul ini. betul. Ada ini dalam eh nanti dulu. Nah. Dan ini dalam eh ya. Kita sudah setuju baca Kalau ente tidak setuju ihya, ya kita tidak baca ihya, baca kitab lain. Ini aja begitu kita mesti bawa apa? Maksudnya ini kita mesti nyulap yang gini tidak enak dan kok benar. Tidak. Tidak betul. Bukan. Kalau ini tidak bukan. Kalau ini keterangan Iya, iya, ya, apa coba? Contoh ya, akhi. Begitu ya, Ibrahim. begitu. Anda minta ya. kalau memang ini soalnya tagrid dan madhab di sini dijelaskan untuk soalnya tasawufia tasawuf dan segala macam madhab kalau ente masuk tasawuf ente tidak boleh fanatisme madhab. Ya. Itu maksudnya Imam Ghazali. Sebab kalau orang sudah fanatik mazhab berarti dendam-dendaman tentang mazhab seperti Muhammadiyah sama NU sekarang ini tidak bisa tersebut. Apalagi di dalam mazhab yang mesti dipimpin oleh murid oleh syekh. Syekh Imam yang dia bilang ente dalam soal ini ente mesti sholat menurut sholatnya imam. pun imamnya ente ini, mursyidnya ente ini Hanafi. Bagaimana? Oh, anak tidak mau sembahyang di belakang ente, ente Hanafi, anak Syafi'i. Boleh begitu? Tidak boleh juga. Jadi 100% dia mesti mayit baina idal ghasil. Dalam soal ini ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat di hadapan ente punya imam dan mursyid. Jadi kalau alwi ini kebetulan ente orang ini masalah ente pergi Halab. Syekh Abdul Qadir Isa, ada Syekh tasawuf alam. Kalau ente mau masuk sama dia atau Syekh Hazim Abu Ghazala fil Arjun, ana masuk sama dia orang ini. Dia orang Hanafi. Apa ana bilang Syekh ya Syekh, ana Syafi'i, ana ma ba'tahdil. Ayat ma ba'rif Nanti masih karatnya mantap pada sama itu. Begitu dia. Hmm. ulak ulah saya ni. Bukan benci mana? orang juga bermazhab. wajar juga bermazhab. Tetapi waktu suluk, waktu ngelakoni, ente mesti tanggalkan semua baju. Ente mesti pakai baju Pakai gamis, ente pakai gamis. Pakai celana, begitu maksudnya. Dia yang kalau sudah selesai, kalian tanya. Itu yang anak paham. Makanya tak bawa dari ya, tak sodorkan umum. Dan sepanjang anak punya pengetahuan tidak ada orang sesat ya boleh Inti sabar-sabar bilang umum sesat. Untuk mencatat, la la la, mata amal hati Allah ibarik ini. Ana ma kuntu uhibbu dhillun nas. Wa ana ta'ban lama atkalam, ana ma uhibbu dhillun ta'ab. Kunta ente batil Kalau ya. ente mau memimpin pengajian itu yang menurut ente punya ini juga ya. bersedia, ana makmu. Zal, gimana kembali lagi kepada ya. anak yang niat zal. Syuf ana ma niat ajib. Allah ibarik usah ana ma fi niat baik. Ini ana bilang terus terang tidak ada punya niat aib, tapi anak punya pengertian. Di dalam ini termasuk juga kalau awam membaca ini kan. Iya kalau dia tahu saat tasawuf baru begitu kan, tapi kan tidak disebut-sebut. Lah dia kan ada itu tafsirannya anak kan. Anak, anak mau tanya, apa yang baca juga apa seluruhnya orang hadir di sana? Saja. Begini ya, anak bicara dan anak menulis ini ya. tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu. anak bawa apa yang perlu dan Ana komentari. Kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini, dia tidak hadir, ya yas'alni mana? Ya dia datang sama anak, dia tanyakan. Nanti kita bicara. Ada lebih dari ini. Ku amat debat-debatan begini, anak ada demen. Anak menggal mau debat-debat. Kecuali kalau kita bertentangan paham. Anak sekarang sama persis, kalau debat, pantas. Ada pertentangan paham di dalam mazhab, bukan dalam tasawuf. Kalau tasawuf, mereka menganggap tasawuf itu suatu bid'ah ini juga anak pernah undang mereka, mari kita bertemu bicara tentang tasawuf. Apakah bid'ah? Apakah memang suatu yang wajar dan mustahsan jalan? Itu bisa. Mama kalau ente hadir, huma ana, huminna wa fina. Ente kun masalah tujib ada masalah, jadi anak sedih. Apalagi ente tadi bilang sama Amak Alwi, anak minta datang tapi ada orang yang menyaksikan. Ya. Yani ente ini, begini. Itu eh, eh, sebabnya. Jadi ente kena asan Bandung? Bukan. Luput eh. asan Bandung kena asan Sergana. Itu sebabnya, ya, kan Ya, Diisukan di luar asan Mama Usmail Firin. Ada ini. Nah, sebabnya ini, saya Ada ketekalam juga. Ya. Nah, mata ini nah, ada mata. benar lebih suluk ada. Mau sampai Ahmad aku, ente pergi sama Ahmad. Nah, ya. Nah, jadi, ya. jadi alwi ya kasih dalam Ahmad kali. Lah, lah, lah. Ada ada kelam kan? ada kelam. ada ketemu sama. Ada paham tuh. Mungkin Hasan ada salah salah pahamnya fisulu ma yumkin Mana zakar mulai fisulu ya, begini ya. Masih enggak? Dalam atas Ustaz bilang, ya bilang gitu. Orang yang ngerti. yang baca enggak ngerti, halah enggak ngerti. Kalau ente kalau tadi jatuh yang ini dulu, ini baca di sini. Ya kalau ini jadi orang yang mau cukup sudah. Orang yang mau suluk Orang yang mau suluk tidak diwajibkan bermadhab. Titik. Wassalamualaikum. Cukup saya. Cuma ada yang mengusulkan. Kalau diterima saya. Lain kali kalau ada persoalan madhab-madhab gini, ini kata-kata madhab, supaya diberi lebih jelas lagi dalam diktinya. Jangan ini saja. Lain kali kalau ada ini anak pergi sama itu anak sudah jelas. Sudah jelas. Iya. Lain kali tidak bikin obat posisinya. Oh eh, itu seperti tidak percaya pada tukang baca. Eh, iya. Bukan. Lain kali tambah nunggu ya Sebab Anak, jangan begitu. Bukan. Anak pasrah kepada Allah. Anak tidak nyesatkan orang. Anak kan tidak datang di waktu yang ada di sini. Oh tidak ada. Maju oh. jangan. Lo ada dia. Oh iya iya tidak iya, ada. Ada orang persoalannya ada. Datang datangnya orang-orang ada. Jangan seperti itu. Ya, ya. Ini mana? Wah, anak tiap pikiran ini tidak ada mengenai visulu bagi anak pikir. Hmm. Ada Abdullah ada sendiri tanya. انت مذهبك ايه؟ ما قال سنه وجهنم مذهب الشافعي. هو فلا lain saya kan oh, tahu. Lah sudah kita fitnah suka ngomong gitu. sana. Ana Ustaz, oh, tapi tidak tahu. Ana Ustaz, ana sama Ustaz, bilang, ana juga bisa Yusmin ya, Ustaz. Sama Ustaz. Salah, ana ana ngomong kira. ngomong lah Ustaz. Yang tidak baik ana. Salli ala tabi'ah. Allahumma salli Ana tidak pernah mendidik anak punya teman-teman untuk menjadi Yesmen, ya, Cuma ada cara-cara wajar. Kalau ada begini ente datang sama anak dulu. Ya. Empat mata. Iya, iya. Kita, kan. apalagi ente punya pertanyaan kemarin bukan pertanyaan itu saran saran, ya, saran. saran buat sedikit nyebet tapi yang mau sebetnya anak anak rasa hello Zat, pertanyaan nyebet wa aduk pertanyaan sebelumnya ente itu sebetulnya sudah mencakup dia kelihatannya anak pernah nggak ngomong, ngomong Zat? Nah, anak nah, dua kali nanya Ini dia nah, lu anak merasa tensi nggak Zat? Asyahid yang tiga Ya, kalau belum Bukan, sampai aneh, jangan aneh, jangan di-call. Sudah, ini mau ah, bahas kelam Setelah ada orang yang ngomong, ya. maka tadi aku kuat ana ngomong. Allah wallah jibu. Iya, iya, iya. anak anak ahli billah wa qasam billah lagi dan anak mau Ana ma atakalam fi batil dunya, fa atakalam fi Tapi iya. ada orang ngomong, ana ah, ah, enggak kuat. Ya. Iya, sejak kita berdoa. Kalau kita kan ini iya, pendidikan ini kan secara radikal. Kan? Aja kalam. Bukan terus terang. Ah, enggak bisa. Anak kan? senang ente diskusi begini. Hmm. Cuma kalau ente sudah anak jelaskan sesuatu yang sudah gamblang, hmm. jangan nah, debat-debatan. Kalau anak sekarang sudah paham. Sesat. Bu anak dah suka nyesatkan orang. Bukan anak paham. Atau begini saja. Bukan barangkali ya. Selimut. Barangkali ente kepingin memimpin pengajian ihya. Wallahi anak paham. Anak makmum. Anak baji. Ente pimpin. Anak-anak tidak apa-apa. Cuma kalau ada apa-apa. Apalagi sudah ada orang tanya. Kalau belum orang tanya ada apa-apa. Sudah orang tanya itu datang itu sarannya itu itu ledak kedua. Anak ada apa-apa. Cuma anak jawaban itu seperti anak jadi dulu. Walakin Iza kunta tajid Lebih baik Jadi kita lebih ikhlas Sebetulnya anak jawab sama ente itu Dari awal mulanya sampai sekarang anak tidak berubah Titik pokok pangkalnya Kalau mau masuk suluk Tidak diharuskan mazhab itu yang bisa mengerti. Kalau tidak diharuskan madhab, hmm. berarti fanatisme madhab tidak ada. Ya. Madhab itu mencakup segala-galanya. Madhab fil tasawuf, madhab fil madhab fil kulit. Madhabak, madhab syaikh. Begitu maksudnya. Itu totokromnya ada tasawuf. Yang baca Tasbitul Fuad, Al Abdullah Al-Haddad. Ya begini. Cara ini dipakai. Ini Imam Ghazali semua. Dia bandar. Ustaz, Ustaz, jangan ngatakan lagi. Walaupun saya bersedia saya tahu nilai anak. Anak kalam mukhaja Bukan mukhaja Membikin anak. Anak. Bukan terus sampai saya. kritik apa-apa. Bukan. Tidak ada apa-apa. Biar dia ya. Sebab Ustaz tahu di mana Peter. Anak masih dalam alif belum sampai sosial alif. Itu kan dia punya perasaan. Bukan. orang lain bisa melihat. Oh, Ustaz. Anak aku Anak makrif. Walau alim kal kedin. Lah. Khafji nur zani min ba'd ramud min karim. Bukan soal itu. Anaknya di hadza. في في كلامي في سؤال المذهب mengenai al-aqidah al-madhab. Ah. Satu. Setelah Ustaz dan membayangkan, membilangkan ini madhab bukan fil fil tapi fil syarah fil suluk. Fil suluk kan gitu Bukan yeah. fil fil ayah wa illa fil fil diyana fil eh, fil ah, walau masalah. Nah, sampai ke situ. Saya selesaikan satu omong. Ya, Sekali lagi anda mohon kalau ada lagi, tidak perlu soal kita teguran gila indah bahwa itu omong-omongan tidak naik. Minta yang jelas, ditambahi kata-kata jadi orang tidak meragukan. Termasuk anak yang meragukan, ah, tapi dapat penjelasan. Tapi sekarang ini begini ya, ya makanya anak bilang anak bagi landak. Sebab nah. anak ah. yang sudah anggap jelas begini, kalau anak bilang ini sudah jelas, ini sekarang kan bilang belum. Lebih baik kita bertemu dulu. Kalau ada masalah ada. Kalau yang lain anak nah, Anak kalau bicara soal mazhab, anak punya pokok dalam karangnya sendiri. Lah, iya. itu. Lah anak kan bilang, saudara-saudara kan dilanggar saya bilang. Hmm. Saudara-saudara saya sampai sekarang tidak merubahkan pendapat saya. Wong ente lupa. Nah, nah, kalau iya. ma kalau tanya jangan marah. Nah, Hadir kemarin ini. Kemarin. Ayah ya, Hasan, anak sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu. Makanya kalau nanti jadi pegang, masih pencet pegang tetap. Sebab anak tidak lepas kependirian sebab apa? Sebab anak sekarang belum masuk suluk. Walau ente masuk suluk sama anak. Oh, iya. Jadi anak ini sudah curculan kayak apa ente. Jadi kita pegang mazhab Syafi'i, Rayyid. Tapi kalau kita mau masuk suluk nanti dulu. Mazhab sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu. Nomor satunya apa? Allah wa Rasuluh. Langsung. Begitu ahli tasawuf. Kan betul ya ajaran. Sudah lagu aku minum coba anak namanya keras namanya Umar. Allah yakin. Betul. Cuma betul. Cuma kalau ini terserah sama Ustaz. Ustaz anggap umum menjadi baiknya atau kalau ada tambahan kata-kata dua tiga kata yang enggak. Gini saja, Begini saja ente Ismaili Besok hari Jumat kita tanyakan, saudara-saudara, apa ada yang sesat dari mengenai ini? Itu terserah saya kira tidak perlu soalnya ada orang sesat ini ya. dua, dua tiga orang ente merasa sesat dan punya ini Anak faham, faham tuh Ahmad Asim bel. Ya syukur sudah. Ala hal. Yang penting tuh begini ya, lain kali ya. Kalau tidak paham tuh, jarah ada. Baik skill ada enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau bisa, kalau tak bisa. Ami amat, ami amat. Baik skill ada. Baik skill ada. kalau. Baik skill ada. terang. Nahnu, ami amat kan tidak pernah hadir. Memang bisa skill ada. Nahnu mengenal audur baik skill ada. Satu, satu. Saya diumumkan saja sudah yang tidak paham masalah segala macam saya tanya saja. Tapi tidak ada yang tanya. Yang terakhir saya. Baik sekali alim ya. Bukan anda ingin mengusulkan lalu diterima. Iya. Asyir ya. ala rasi ya. Semua mengenai madhab yang sudah Ustaz keluarkan istensil itu iya. supaya tahu. Inilah hati. Ini, jangan, bukan, jangan, bukan soalnya. Hasan, anak janji. Ana janji akan hmm. stencil lagi ada delapan seri satu seri itu yang keluar haramkah orang bermadhab lahirnya madhab yang mahar ada empat seri ada lagi enam seri jadi sepuluh seri yang kita maukan biayanya jelek ada ini dia Ana minta, Ana minta pertama lahirnya mazhab yang ke satu kedua ya, ini dua tiga ini dua. cukup Ana tiga atau ke satu ke satu saja cukup tidak anak nah, jual berapa? 25 boleh. Anak nggak kerja yang dulu. Anak mau beli berapa? Nah, ada. Anak ada bayar ya apa? Ya? Anak beli. Anak beli Ustaz. Dia punya ya, ya? mempolitiki Allah. Ini manusia adalah khairnya. Ini orang ngerti VG, tahu bahwa zakat itu wajib, tapi diperpolitisir sehingga dia tidak wajib zakat. La khairabi, tidak, ada ada baiknya orang. Saya kalau VG mesti ada warung. Wara itu malah hati-hati kalau perlu lebih ono.